Halaman 29. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Menurut kami, as-sunnah adalah athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Sa'ad hafizahullah taala, qaulul muallifi was-sunnatu yahtamilu an yurada biha thalathatu umurin. Perkataan Imam Ahmad was sunnah ini memiliki kemungkinan bahwasanya yang beliau maksud adalah tidak lepas dari tiga perkara di bawah ini. Al-amrul awwalu yang pertama ayyakuna maksuduhu at-tariqata al-mutba'ata fid dini. Yang beliau maksud adalah metode yang diikuti dalam beragama, metode dalam beragama atau dengan kata lain tuntunan agama wahia atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntunan agama itu merupakan peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sunnah pada kemungkinan yang pertama ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amru tsaniu kemungkinan yang kedua ihtamalu ay yakuna muraduhu anna mustalah as-sunnati idza utliqa fa innahu yuradu bihi ma uthira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimungkinkan yang dimaksud dengan as-sunnah menurut Imam Ahmad adalah istilah as-sunnah ketika dia disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al aqwali wal af'ali wat taqrirati ala ma taqaddama baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan ataupun berupa persetujuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah dijelaskan. Al-amru tsalitsu Kemungkinan yang ketiga, yuhtamalu yakuna al-muradu bi sunnati huna al-mu'taqada. Dimungkinkan yang dimaksud dengan as-sunnah menurut beliau di sini maksudnya adalah akidah. Yani anna aqidatana nabniha ala ma warada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Al-Imam Ahmad ingin mengatakan bahwasanya akidah kami, akidah saya, maka kami bangun di atas apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadhihi thalathati al-ma'ani haqqun wa sawabun. Dan semua dari tiga makna di atas itu benar dan benar. Wa kulluha sahihatun dan semuanya sahih. Tadullu 'alaiha nususun syar'iyyatun katsiratun. Yang makna-makna di atas ditunjukkan oleh nas-nas syar'iyyah yang sangat banyak. Wa tadullu 'alaiha tariqatu ahli al-ilmi salafan wa khalafan. Dan juga ditunjukkan oleh jalannya para ulama, baik para ulama salaf maupun ulama khalaf. Kemudian beliau mengatakan atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni ma uthira an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yufassiru al-Qur'ana. Asa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya semua riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni maksudnya adalah ma uthira, semua yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua riwayat-riwayat tersebut yufassirul Quran, menafsirkan Al-Quran. Fa inna fil Qur'ani alfadhan mujmalatan. Jati sunnatu tuwaddihuha wa tubayyinuha. Karena di dalam Al-Quran terdapat lafad-lafad yang mujmal, yang umum, yang global. Maka datanglah as-sunnah untuk menjelaskannya dan menjelaskannya. Umin amthilati dhalika qawluhu ta'ala. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, "Wa aqimus salata." Dirikanlah salat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42. فهذا اللفظ يحتاج إلى توضيح وبيان من جهة كيفية الصلاة. Maka lafaz dari ayat ini membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih lanjut dari sisi kaifiyah, dari sisi tata cara salatnya. Karena ayat ini hanya mengatakan dirikanlah salat, tidak menjelaskan bagaimana cara salatnya. Faja'at sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwaddihu kaifiyata salati. Maka datanglah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Sawa'an as-sunnatu al-qawliyatu kama fi hadithi al-musi'i salatuhu. Baik itu berupa sunnah qawliyah sebagaimana dalam hadis yang disebut dengan hadis al musii salatuhu. Al-musi' artinya orang yang buruk. Salatuhu salatnya, orang yang buruk salatnya yaitu sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang di sana dikisahkan ada seorang sahabat yang dia salat kemudian setelah salat Nabi panggil kemudian Nabi katakan irji sholli fa innaka lam tusalli kembalilah kamu dan salatlah lagi karena kamu belum salat kemudian sahabat tadi salat lagi setelah selesai salat Nabi panggil lagi Nabi katakan lagi irji sholli fa innaka lam tusalli Kembalilah lagi, kamu sholat lagi. Karena kamu belum sholat. Sampai tiga kali. Sampai akhirnya sahabat tadi mengatakan, Ya Rasulullah, La uhsinu ghaira hadha, fa'alimni. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lain selain yang seperti ini. Maka ajarkanlah saya cara sholat. Maka Nabi saw pun mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar sehingga sholat yang ia lakukan bisa sah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim awil fi'liyatu haitsu naqala jama'atun min النبي صلى sallallahu alaihi wasallam salatahu ataupun berupa sunnah fi'liyah yaitu ketika sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan kepada kita bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di catatan kaki disebutkan hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Wa min al-amthilati al-hajj. Di antara contoh yang lain juga adalah tentang masalah haji. Fa inna Allah Ta'ala qala karena Allah Ta'ala firman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Nah, surah Ali Imran ayat 97. Thumma ja'ati sunnatu tubayyinu kaifiyatal haji. Kemudian datang as-sunnah, datang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara haji. Walila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku tata cara haji kalian. Di catatan kaki disebutkan hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Maka manasik artinya tata cara ibadah atau rangkaian dari ibadah. Manasik artinya bukan latihan. Ya, karena sebagian orang Indonesia memaknai manasik haji artinya latihan haji, manasik umroh artinya latihan umroh. Ini keliru ya. Saya Nabi katakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian, artinya tata cara haji kalian. Contohlah aku kata Nabi. Jadi manasik artinya tata cara ibadah atau rangkaian-rangkaian ibadah. والدليل على أن القرآن يفسر بالسنة قوله تعالى dan dalil bahwasanya Al-Quran itu ditafsirkan dengan as-sunnah adalah firman Allah Ta'ala wa anzalna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dalam surat An-Nahl ayat 44 nah, di sini ada sedikit kesalahan cetak ya di sini harusnya menyebutkan nomor ayat namun malah disebutkan ayatnya lagi. Kita lihat di catatan kaki nomor 3. Qala Ibnu Katsir fi tafsirih inda qawlihi ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah taala litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Qala beliau mengatakan maksudnya adalah la ilmika bimakna ma unzila ilaika. Karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau mengilmui, engkau mengetahui tentang makna dari ayat-ayat yang diturunkan kepadamu. Wahirsika alaihi dan engkau bersemangat untuk mempelajarinya dan mengajarkannya. Watiba'ika lahu dan engkau juga bersemangat untuk mengikuti ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Wa lailmina bi annaka afdalul khalaiqi wa sayyidu waladi adama dan karena kami, kami di sini maksudnya Allah, dan karena kami itu Allah mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah afdhalul khalaiq, adalah makhluk yang terbaik dan engkau adalah pemimpin dari manusia. Fatufassila lahum ma ujmila. Sehingga engkau bisa merinci, bisa mendetailkan ayat-ayat yang mujmal, yang global wa tubayyin lahum ma ashkala. Dan engkau bisa menjelaskan kepada manusia ayat-ayat yang masih tidak dipahami atau dibingungkan oleh manusia. Sampai sini perkataan Al-Imam Ibn Katsir. Fasunnatu sumiyat huna adzikra. Maka sunnah di sini dinamakan dengan adzikra, zikir. Wahia allati tufassiru ma nuzzila minal Qur'ani dan dialah sunnah yang bisa menafsirkan apa yang diturunkan kepada kita yaitu Al-Quran. Halaman selanjutnya, Al-Imam Ahmad mengatakan, وَسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Waya dalailul Qur'ani. Dan as-sunnah juga adalah yang dapat menunjukkan makna-makna dari Al-Quran. Dalail ini jamak dari dalalah. Dalalah artinya penunjuk makna. Kemudian syarih mengatakan qala wa hiya dalail Qur'ani yakni anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam takunu dalatan ala ma'ani kitabillahi jalla wa ala. Maksudnya adalah bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi dalah, menjadi penunjuk terhadap makna-makna yang ada di dalam kitabullah dalam Al-Qur'an. Muwaddihatan lil muradi minhu dan menjadi penjelas dari apa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Wa kam min ayatin fi kitabillahi ja'at as-sunnatu bitawdihiha. Betapa banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang terdapat sunnah yang menjelaskannya. Wa bayanil muradi biha. Dan terdapat as-sunnah yang menjelaskan maksud-maksud dari ayat tersebut. Umidhalika masalan qawluhu ta'ala. Di antaranya, sebagai contoh adalah firman Allah Ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan husna dan akan mendapatkan ziyadah. Mereka akan mendapatkan husna kebaikan dan akan mendapatkan ziyadah tambahan. Surat Yunus ayat 26. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak, dengan kebaikan yang lebih besar. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan kata-kata husna, bukan sekedar al-hasan atau al-hasanah. Dan husna ini merupakan sigah mubalaghah, bentuk yang menunjukkan sangat untuk superlatif. Sehingga maknanya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Allah akan berikan balasan yang terbaik seperti itu. Bahkan selain itu Allah juga berikan ziyadah. Nah, apa makna ziyadah dalam ayat ini? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad fassara ziyadata bi annaha ru'yatullah jalla wa ala al qiyamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan makna dari ziyadah maksudnya adalah ru'yatullah jalla wa Melihat Allah jalla wa ala yaumul qiyamah di hari kiamat atau di akhirat kelak. Ini disebutkan dalam banyak hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan hadis-hadis yang lainnya. Bahwasanya maksudnya ziyadah tambahan, tambahan nikmat di akhirat bagi orang yang berbuat baik adalah mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat penduduk surga yang paling nikmat. Maka sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Qur'an. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian kita kembali ke matan, Imam Ahmad mengatakan walaysa fi sunnati qiyasun. Tidak ada kias di dalam as-sunnah. Perhatikan perkataan Imam Ahmad ini bukan berarti beliau menolak kias. Bukan berarti beliau tidak setuju penggunaan kias dalam berdalil. Tidak, bukan demikian. Karena realitanya Alim Ahmad menggunakan kias. Namun apa yang dimaksud dengan perkataan beliau di sini kita lihat syarahnya. Syarih mengatakan qala al-muallifu servisun nanti fi sunnati qiyasun. Penulis mengatakan tidak ada kias dalam as-sunnah. Al-muradu bilafdi sunnati huna al-mu'taqadu. Yang dimaksud dengan sunnah dalam perkataan beliau ini adalah akidah. Sawa'an fima yata'allaku bisifatillahi ta'ala au ma thabata lahu au yajuzu alaihi au yamtani'u minal ittisafi bihi. Baik masalah akidah tersebut terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ataupun tentang perkara-perkara yang Sahabat, perkara yang valid yang sahih tentang Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang yang tani yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala yang semua ini merupakan itisaf merupakan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka maksudnya sunnah di sini artinya akidah. Akidah al-sunnah. Tidak ada kias di dalam masalah akidah. Masalah akidah bertopang kepada dalil. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa al-muradu bil qiyasi al-musawatu baina mahallin wa akhara litamathulihima fil illati. Dan kias itu maksudnya adalah menyamakan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Karena ada kesamaan di antara keduanya, yaitu kesamaan illah Ilah di sini maksudnya adalah sifat yang sama yang dimiliki oleh dua pihak sehingga bisa dikatakan dua pihak ini serupa. Jadi ilah itu sifat. Sehingga tadi makna dari kias adalah kesamaan antara suatu perkara dengan perkara yang lain karena adanya tamasul, adanya keserupaan dalam masalah sifatnya. Wa min hadza An-naqisa al-yawma al-mukhaddirati al khamri. Contohnya, sekarang di zaman sekarang kita kiaskan mukhaddirat narkoba kita kiaskan kepada khamr. Artinya hukum mukhaddirat, hukum narkoba itu sama dengan hukum khamr. Karena antara khamr dengan narkoba itu punya sifat yang sama. Sifat memabukkan, sifat adiktif dan yang lainnya allati kanat mawjudatan sabiqan fi itsbati wujubil haddi biha. Yang khamar ini sudah ada sejak zaman dahulu. Berbeda dengan mukhadirat, mukhadirat, narkoba baru ada di zaman sekarang, di zaman Nabi belum ada narkoba. Maka kasus yang baru yaitu narkoba dikiaskan dengan kasus yang ada di zaman Nabi disamakan juga dalam masalah hukumnya yaitu fi isbati wujubil haddi biha tentang penetapan wajibnya dikenakan hukum had bagi orang yang menggunakan dan memproduksi mukhaddirat menggunakan dan memproduksi narkoba ini contoh kias wal qiyasu ala thalathati anwa'in dan kias itu ada tiga macam al awal yang pertama al qiyasu syumuliyu yang disebut dengan qiyas syumuli bihaitsu yakunu hunaka qaidatan tashmalu afradan katsirina yaitu ketika sebuah kias itu menghasilkan sebuah kaidah yang kaidah ini tashmalu afradan katsirin mencakup banyak sekali entity banyak sekali objek sehingga disebut syumul syumul artinya menyeluruh karena yang terkena oleh kias ini banyak wa ul usuli yusammuna hadal qiyasa al-umuma. Dan para ulama usul fikih menamai kias seperti ini dengan istilah umum. Namanya al-umum. Wa min amthilatihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin haramun." Segala sesuatu yang memabukkan maka hukumnya haram. Di catatan kaki disebut hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al Ashari. Maka Nabi katakan semua yang memabukkan itu haram. Ini kaidah. Ya, ini jadi sebuah kaidah. Yang terkena kaidah ini banyak sekali. Masuk di dalamnya narkoba. Karena narkoba itu memabukan. Masuk di dalamnya bir, masuk di dalamnya vodka, masuk di dalamnya ganja, dan semua hal yang memabukkan. Saya tidak <laughs> hafal semua ya. Sehingga tadi ini sifatnya syumuli, mencakup banyak hal. Fahadha yusammihi ba'dun nasi qiyasan. Wa amma ahlul usuli fayusammunahu al-umuma. Maka sebagian manusia menamai hal seperti ini dengan nama qiyas. Adapun para ulama usul fikih menamai ini dengan umum, al-umum. الثاني القياس التمثيلي الذي يتمثل فيه الفرع مع الأصول yang kedua adalah kias tamthili yang di dalamnya disamakan antara al-far'u dan al-usulu. Dalam pembahasan kias itu ada istilah al-far'u, ada istilah al-usulu. Al-usul itu perkara yang sudah diketahui hukumnya karena ada dalilnya. Sedangkan al-far'u itu adalah perkara yang ingin dicari hukumnya. Katanya tadi, mengkiaskan antara narkoba dengan khomer. Maka khomer di sini sebagai usul. Karena banyak dalil yang membicarakan tentang khomer, tentang haramnya khomer. Sedangkan narkoba ini kan yang ingin dicari hukumnya. Karena tidak terdapat ayat atau hadis yang bicara tentang narkoba, tidak ada. Maka mukhadirat atau narkoba ini sebagai al-far'u. Dan dengan menggunakan qiyas temtili disamakan antara narkoba dengan khamar karena memiliki ilah yang sama, memiliki sifat yang sama. وهذا لا يجوز في حق الله بالنسبة Maka kias yang seperti ini tidak boleh diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ya, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk. Fa inna Allah jalla wa ala munazzahun an musyabahatil makhluqi. Karena Allah Subhanahu wa taala disucikan dari keserupaan terhadap makhluk. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah taala firman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang sama dengan Allah satu apapun. Surat Asy-Syura ayat ke-11 falayasihu yasihu an yuqasa bihi al-khaliqu 'ala al-makhluqi. Maka tidak sah dan tidak boleh mengkiaskan khalik, mengkiaskan Allah 'ala al-makhluk terhadap makhluknya. itu kias yang ketiga al-qiyasul awlawi. Qiyas awlawi. Wa yadukhlu fihi ma yusamma 'inda al-usuliyyin at tambihu wa mafhumul muwafaqati al awlawiyu dan termasuk di dalamnya apa yang dinamakan oleh para ulama usul fikih dengan istilah at-tambih atau dengan mafhum muwafaqah al-aulawi. Atau juga sering disebut dengan istilah min babin aula. Ini nama-nama lain dari kias aulawi. Wa hadha yajuzu fi haqqillah ta'ala. Adapun kias aulawi itu boleh diterapkan kepada Allah taala. Wa min amsilati dzalika qauluna. Contohnya kalau kita mengatakan kullu kamalin thabata lil makhluqi la yatatarraqu ilaihi an-naqsu bihalin fal khaliqu aula ayattasifa bihi Contohnya kalau kita mengatakan setiap kesempurnaan yang terdapat pada diri makhluk yang tidak ada celah untuk kekurangan pada dirinya sedikit pun. Maka Khalik, maka Allah Ta'ala lebih aula, lebih layak untuk disifati dengan sifat tersebut. Omisluhu kauluna. Contohnya juga kalau kita mengatakan kullu naksin tunazzahu anhu al makhluku fal khaliqu awla anhu. Setiap kekurangan yang disucikan dari makhluk, maka khalik, maka Allah Ta'ala lebih layak untuk disucikan darinya. Wahakadha dan contoh-contoh yang semisalnya. Atau contoh yang lebih mudah untuk kita pahami misalnya, kalau kita mengatakan setiap ibu itu pasti sayang kepada anaknya. Namun Allah lebih sayang kepada kita. Atau kita mengatakan sekuat-kuatnya orang, maka Allah Ta'ala lebih kuat dari dia. Sekaya apapun seseorang, sekaya apapun suatu negara, maka Allah Ta'ala lebih kaya. Dan yang semisalnya. Nah, ini pada hakikatnya juga bentuk kias. Namun ini kias awlawi menunjukkan Allah itu lebih dari makhluknya. Maka kias yang seperti ini dibolehkan diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan sifat-sifat yang dikiaskan dalam kias awlawi ini terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang benar. Sifat-sifat yang sabit, sifatnya sifat-sifat yang terdapat dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Tadi seperti sifat kuat, sifat penyayang, sifat Lani maha kaya dan semisalnya. Adapun sifat-sifat yang tidak terdapat dalilnya bahwasanya Allah punya sifat tersebut maka juga tidak boleh walaupun dengan qiyas aulawi seperti misalnya sekeren-kerennya orang maka Allah lebih keren. Tidak ada sifat keren bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalilnya. Ya, demikian. Kemudian Waqad fussira qawluhu ta'ala. Dan sebagai ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala, Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah lah al-mathalul a'la. Permisalan yang a'la, yang lebih tinggi. Atau yang paling tinggi. Surat An-Nahl ayat 60. Bimisli hadha. Sebagai ulama menafsirkan ayat ini dengan kias awlai tadi Fa inna jalla wa ala lahu al-mathalul a'la karena Allah jalla wa ala itu uh, ia memiliki al-mathalul a'la permisalan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan al-mathalul a'la adalah qiyas aulawi menurut sebagian ulama. Kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 32. Qala Syekhul Islami rahimahullahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un." fala yajuzu ayumathila bighairihi. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun, maka tidak boleh menyamakan Allah dengan selain Allah. Wala yajuzu ayudkhila huwa wa ghairahu tahta qadiyatin kuliyatin tastawi afroduha. Dan tidak boleh memasukkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan selain Allah dalam satu himpunan yang sifatnya umum, tastawi afraduha yang anggota himpunan tersebut levelnya sama. Walihada lamma salaka tawaifu minal mutafalsifati wal mutakallimati mithla hadzal aqisati fil matalibil ilahiyati. Oleh karena itulah ketika sebagian mutafalsifah, mutafalsifah artinya orang yang terpengaruh pemahaman filsafat. Mutakallimah artinya orang yang terpengaruh ilmu kalam. Sebagian orang yang terpengaruh ilmu filsafat dan ilmu kalam, mereka menggunakan kias yang seperti itu untuk membuktikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Lam yasilu biha ila yaqinin, maka mereka tidak sampai pada kesimpulan yang meyakinkan. Bal tanaqabat adillatuhum, bahkan argumen-argumen mereka itu menjadi saling kontradiktif, saling bertentangan. Wa ghalaba alaihim ba'da tanahi al-hayratu. Dan akhirnya setelah tanahi, setelah mereka selesai melakukan kias-kias yang seperti itu, yang terdapat dalam diri mereka adalah al-hayrah, kebingungan. Wal ittirabu dan kegoncangan. Artinya, artinya keraguan dalam diri mereka. Lima yarawnahu min fasadi adilatihim au takafu'iha karena mereka melihat argumen-argumen mereka ternyata rusak dan saling takafu, saling bertentangan satu sama lain. Ini akibatnya kalau menggunakan kias dalam masalah akidah. Menggunakan kias terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam seperti Asy'ariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan semisalnya untuk memahami sifat-sifat Allah, mereka menggunakan kias-kias. Yang terjadi adalah mereka menghasilkan argumen-argumen yang saling kontradiktif dan menghasilkan kebingungan tidak sampai pada kesimpulan yang meyakinkan. Al-Sunnah wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah berpegang kepada dalil. Tidak perlu menggunakan kias. Apa yang disebut ke dalil kita yakini dan kita pahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat selesai. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu repot-repot. Kemudian kata Syekhul Islam, "Walakin yusta'malu fi dhalika qiyasul awla sawa'un kana tamthilan au syumulan." Namun boleh menggunakan qiyas awla terhadap Allah Subhanahu wa taala baik qiyas aula yang tamthil yang ada unsur kesamaan sifat antara Allah dengan makhluk tadi seperti misalnya sayang. Ya. Makhluk punya sifat sayang, Allah juga punya sifat sayang. Namun Allah lebih sayang kepada makhluknya daripada sayangnya makhluk kepada makhluk. Allah punya sifat ghafur, memaafkan, mengampuni. Makhluk juga punya sifat ghafur, memaafkan atau mengampuni. Namun Allah Ta'ala lebih memaafkan, lebih mengampuni. Au syumulan atau kias aula yang sifatnya syumul, menyeluruh. Seperti Allah Ta'ala katakan, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita katakan bahwasanya Fulan itu penguasa. Si Fulanah punya kekuasaan. Namun Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ini kias aulawi, kias aula yang sifatnya syumul. Kama kala ta'ala sebagaimana Allah taala firman, "Walillahil mathalul a'la." Dan bagi Allah lah permisalan yang lebih tinggi atau yang paling tinggi. Sampai di sini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi sallam.